diberikan pilihan pilihan antara menjadi pendengar dengan ya, pembicara maka kami lebih memilih untuk menjadi pendengar karena di antara kita lebih banyak yang memiliki ilmu naam dari kalangan asatidah al-fudala para asatidah yang mereka itu tentu lebih memiliki ilmu dibandingkan kami apalagi di hadapan ana ada guru saya atau kak ustaz saya ya ustaz Mukhtar dari Tik Hafizahullah Naam yang lebih pantas untuk memberikan ya tausiah kepada kita semua Namun dalam rangka at-tadzkir sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat kepada kaum mukminin yang mudah-mudahan dengan duduknya kami di tempat ini bisa memberikan sedikit kemanfaatan kepada kita semua insyaallah taala. Ayuhal ikhwah al-fudala azinallahu wa iyyakum. Kita akan membacakan sedikit penjelasan dari Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Fawaid yaitu tentang syurutul intifa' bil Quran <clears throat> syarat-syarat seseorang bisa mendapatkan dan meraih kemanfaatan dari Al-Qur'anul Karim karena Al-Qur'an ini adalah dusturuna ya yang terkandung di dalamnya hukum-hukum syariat-syariat terkait dengan agama kita maka tentunya kita sangat berharap agar supaya Al-Quran ini bisa memberikan kemanfaatan di dalam kehidupan kita baik di dunia terlebih nanti di akhirat kata beliau rahimahullah إذا أردت الانتفاع بالقرآن fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa Beliau rahimahullah mengatakan apabila Anda ingin mendapatkan manfaat dari Al-Qur'anul Karim maka kumpulkanlah hatimu tatkala membaca dan mendengar Al-Qur'an Ini adalah sesuatu yang kalau tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berat. Karena kadang-kadang orang membaca Al-Qur'an ya sekedar dibaca ya ataukah mendengarkan sekedar didengar tanpa mengumpulkan hati. Ya. Tatkala membaca dan mendengarkannya. Wal aqsam'ak dan pasanglah pendengaranmu. Nah, wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaihi dan hadirkanlah dirimu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kamu jadi seolah-olah ketika kita membaca Al-Qur'an kita diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ayat-ayat yang di situ ada panggilan panggilan secara khusus kepada kaum mukmin ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ini tentu lebih dianjurkan dan diwajibkan untuk kita mendengar apa isi dari panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut fa innahu khitabun minhu ilaika فإنه khitab min, minhu laka ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an itu adalah khitab dari Allah Subhanahu wa taala untukmu melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb atau alqa as-sam'a wa huwa syahid sesungguhnya dalam hal itu ya di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala ataukah kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala bawakan terkhusus ya al-umamut taghiyah umat-umat yang melampaui batas yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dan menyiksa mereka itu merupakan ya peringatan atau ada ibrah, ada pelajaran yang besar liman kana lahu qalb bagi orang yang memiliki qalb yakni akal yang bisa mendapatkan pelajaran dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala adalah ulul albab mereka-mereka yang memiliki lub memiliki akal au alqas dan juga dia memasang pendengarannya menyimak konsentrasi mendengarkan wa huwa syahid dan juga dalam keadaan pikirannya hadir bukan hanya jasadnya tubuhnya yang hadir di majelis pikirannya sudah ya ke sana kemari namun dirinya jasadnya di majelis pikirannya pun di majelis dirinya menyimak dan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an pikirannya pun seperti itu ini yang akan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran ataukah ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sumber pengaruh dan penghantar pengaruh tersebut serta yang menerima pengaruh. Sumber pengaruh dalam hal ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan yang menghantarkan pengaruh tersebut yang menyampaikan pengaruh tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita ini sebagai penerima penerima pengaruh tersebut nah kita bisa mendapatkan manfaat dari pengaruh tersebut apabila yang terakhir kalimat yang terakhir itu ada yaitu syahid apabila nyambung apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kita dengarkan, kita menyimak barulah ini memberikan manfaat. Jadi penggambarannya ya ada sumber listrik, ada generator, kemudian ada kabel ya dan juga ada lampu. Ketika antara kabel dengan lampu ini tidak nyambung maka tidak akan menimbulkan cahaya. Nah, tidak akan menimbulkan cahaya. Namun apabila semuanya tersambung maka akan terhasilkan cahaya. Demikian pula ya peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan memberikan pengaruh dan manfaat kepada manusia apabila manusia mendengarkan dan menyimaknya, memperhatikan secara seksama naam apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ayuhal ikhwah, a'azinallahu iyyakum. Kemudian apa saja yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Qaf yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi bahwa inna fi sesungguhnya dalam hal itu ada zikra peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati yang memiliki qalb yang memiliki akal ataukah memasang pendengarannya wa huwa syahid diterangkan pula oleh Ibnu Qayyim rahimahullah wa qad jama'at hadhihi surah min usulil iman surah ini telah terkumpul padanya prinsip-prinsip dasar keimanan mayakfi yakfi wa yashfi yang itu sudah mencukupi dan mengobati nah wa yugni an kalami ahli kalam sehingga kita kaum muslimin tidak membutuhkan lagi ucapannya ahlul kalam apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Qaf ini itu sudah cukup bagi kita mendorong kita untuk ya mengamalkan usul-usul iman dan itu sudah mengobati wa ma'qul ahli ma'qul dan juga kita tidak butuh lagi kepada nalarnya orang-orang yang memiliki nalar fa innaha tadammanat taqrirul mabda' wal ma'ad wat tauhida wan nubuwata wal imana bil malaikah. Karena di dalam surah ini, ini surah Qaf mengandungi penetapan al-mabda wal ma'ad, awal penciptaan manusia. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ini menghidupkan kembali manusia setelah mereka meninggal mati. Juga at-tauhid terkandung di dalamnya masalah tauhid wan nubuah kenabian wal iman bil malaikah demikian pula keimanan kepada para malaikat nah keimanan kepada para malaikat wa inqisamin nasi ila halikin syaqi wa faizin sa'id dan juga di dalam surah Qaf Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang pembagian manusia bahwa manusia hanya terbagi dua. Ada yang naam halikin syaki, ada yang binasa yang akan merasakan kesengsaraan yang kekal abadi dan ada pula yang faizin sa'id, ada yang beruntung dan merasakan kebahagiaan, kebahagiaan yang juga kekal abadi. Wa awsafi haula wa haula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat-sifat orang-orang yang binasa yang sengsara dan juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat-sifat orang-orang yang beruntung dan bahagia. Wa tadammanat itsbat sifatil kamal lillah dan juga surah ini terkandung di dalamnya penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, watanzihi amma yudhadu kamalih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang meruntuhkan dan membatalkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala minan naqaisi wal uyub dari sifat-sifat kekurangan dan aib-aib Wa dzukira fiha al as-sughra wal kubra dan juga disebutkan di dalam surah Qaf ini dua macam kiamat. Ya. Dua macam kiamat yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil yaitu kematian. Sehingga siapa yang meninggal faqad qamat qiyamatuhu maka kiamatnya telah tegak. Nah, kematian adalah kiamat kecil. Adapun kiamat besar insyaallah taala kita sudah paham semuanya. Wal alamaini al-akbar wa huwa alamul akhirah wal asghar wa huwa alamud dunya dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah ini dua alam. Naam. Alam yang besar yaitu alam akhirat dan itu adalah alam yang sesungguhnya alam yang merupakan ya tujuan kita dan yang kedua adalah alam kecil yaitu alam dunia wa dzukira fiha khalqul insani wa wafatihi wa i'adatihi dan di dalam surah ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang awal penciptaan manusia ya awal penciptaan manusia kemudian wafatnya manusia dan juga dihidupkannya kembali manusia wahalihi halihi inda wafatihi dan juga keadaan manusia ketika wafat ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yauma ma'adihi dan hari tatkala manusia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala wa ihatatihi subhanahu bihi min kulli wajhin dan bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi hambanya dari segala arah hatta alimahu biwasawisi nafsih sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui was-was yang ada dalam diri seorang hamba. Nah, jangankan yang terucap, yang terlafadzkan, yang menjadi was-was di dalam hati itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini menunjukkan maha berilmunya Allah Subhanahu wa taala wa iqamatil hafazah alaihi yuhsana alaihi kulla lafzatin yatakallamu biha dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah lah yang menjadikan bagi setiap hamba ada malaikat-malaikat yang menjaganya ya yang senantiasa mencatat dan menulis apa yang diucapkan oleh hamba itu Selama lafaz dan ucapan tersebut diucapkan secara sadar, tidak terpaksa, tidak ngigau, ya. Naam, maka ucapan tersebut dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu lafaz melainkan ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan tidak pernah lengah dari apa yang diucapkan oleh manusia. Nah, Sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau sakit ya. Karena sakit yang sangat sampai beliau merintih. Ya kalau bahasa kita aduh ya merasakan sakit yang amat. Kemudian salah seorang murid beliau membacakan ayat ini, maka setelah itu beliau pun berusaha untuk tidak merintih. Khawatir itu pun dicatat. Ya. Khawatir itu pun dicatat oleh malaikat. Rintihan. Kenapa? Karena rintihan kan keluar dari lisan terucap maka beliau khawatir jangan sampai rintihan itu pun dicatat oleh malaikat maka beliau pun menahan agar tidak mengucapkan rintihan sedikit pun nah wa annahu yuwafihi yaumal qiyamati dan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas hamba-hambanya dari apa yang telah diamalkan atau diucapkan oleh hamba itu selama hidup di dunia dibalas secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa ma'ahu sa'iqun yasuquhu ilaih dan bersama setiap hamba ada penggiring yang akan menggiring dia menuju Allah Subhanahu wa taala wa yashhadu alaih dan juga ada saksi yang menjadi saksi atasnya. Naam. Fa idza ahdarahu sa'iq qala hadza ma atid. Apabila penggiring tadi yang mengantarkan dia tadi ini sudah ya berhasil mengantarkan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang mengantar tadi akan mengatakan hadza ma atid apa maknanya? ay hadzal ladzi umirtu bi ihdarihi qad ahdartuhu. Inilah orang yang kamu ya Allah perintahkan kepadaku untuk aku hadirkan. Aku telah hadirkan dia. Nah, aku telah membawa dia ke hadapanmu. Nah, Fayuqalu 'inda ihdarihi maka dikatakan ya kepadanya ketika dia sudah menghadirkan dan mengantarkan hamba tadi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala alqiya fi jahannam kullu kaffarin 'anid lemparkanlah masuk ke dalam neraka jahannam na'am kullu kaffar setiap orang yang banyak melakukan kekufuran 'anid lagi banyak melakukan penentangan kama yuhdirul yuhdarul jani ila hadrati sultan fayuqal hadza fulanun qad ahdartuhu sebagaimana seorang penjahat ya apabila ada buronan penjahat naam sudah berhasil ditangkap kemudian dihadapkanlah dia ke hadapan penguasa ya polisi atau yang lain-lainnya maka yang bertugas tadi akan mengatakan ini saya telah berhasil menangkapnya. Saya telah berhasil menghadirkan dia di hadapanmu. Nah, Fayuqal lalu dikatakan kepada dia, "Idhabu bihi ila sijin wa aqibuh bima yastahiquh." Bawa dia ke penjara. Ya. Bawa dia ke penjara, kemudian hukumlah dia sesuai dengan hukuman yang berhak dia terima. Nah, ini diantara. antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Qaf tadi. Kemudian kata beliau rahimahullah wa ta'ammal kaifa dallati surah sarihan ala anna Allah Subhanahu yu'idu hadzal jasada bi'ainihi alladhi ata'a wa 'asa. Dan perhatikanlah bagaimana surah ini menerangkan dan menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan jasad ya jasad ini. Jadi jasad yang pernah kita miliki di dunia itu pula yang akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan jasad yang lain. Ya. Bukan dengan tubuh yang lain. Jasad yang kita miliki ini inilah yang akan dibangkitkan oleh Allah, akan dihidupkan oleh Allah jasad yang dulunya di dunia melakukan ketaatan ataukah melakukan maksiat. Nah, fayunaimuhu wa yu'adzibuh sehingga jasad itulah yang akan merasakan nikmat na'am apabila taat dan jasad itu pula yang akan merasakan azab siksaan apabila bermaksiat kama yun'amur ruh allati amanat bi'ainiha wa yu'adzab allati kafarat bi ainiha sebagaimana roh ya roh manusia naam itu yang akan merasakan kenikmatan apabila ketika di dunia dia beriman dan roh itu pula yang akan merasakan azab apabila kafir waktu di dunia la annahu subhanahu yakhluqu ruhan ukhra ghayra hadhihi jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mencipta ruh yang lain. Ya. Tidak mencipta ruh yang lain. Demikian pula tidak mencipta badan yang lain. Naam. Sehingga kalau seandainya Allah mencipta ruh yang lain dan badan yang lain yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksanya ataukah memberikan nikmat kepadanya, tentu ini tidak ada manfaat dan faidah kebangkitan itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena tujuan dari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia, menghidupkan kembali manusia agar supaya jasad yang pernah hidup di dunia itulah yang merasakan nikmat ataukah merasakan azab. Nah, kalau diganti dengan badan dan ruh yang lain, terus yang pernah hidup di dunia untuk apa? Ya, kalau tidak merasakan azab ataukah tidak merasakan nikmat. Nah, sehingga jelas dengan ini bahwa Naam Allah Subhanahu wa taala ketika menghidupkan kembali manusia di akhirat nanti yang Allah hidupkan adalah jasad kita yang pernah hidup di dunia. Roh kita yang pernah ada di dunia. Jasad dan roh yang pernah melakukan ketaatan di dunia dan pernah melakukan kemaksiatan di dunia sehingga itulah yang akan merasakan kenikmatan ataukah ya azab wal iyad billah. Ayuhal ikhwah, azanallahu wa iyakum. Ini sedikit apa yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan di majelis-majelis yang telah lalu dan yang akan datang menjadi pemberat kebaikan kita di akhirat nanti.